tentang wirid yang eh, beliau susun dan beliau sampaikan beberapa waktu yang lalu. Semoga bisa bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua. Dan dari studio kami mengucapkan selamat menyimak pembahasan kajian ilmiah dari rekaman bedah buku Doa dan Wirid bersama Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas.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 Buku doa dan wirid ini yang saya tulis, yang saya susun dan saya tulis dan juga eh, di dalamnya ada pembahasan tentang masalah mengobati guna-guna dan seher menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Pada kesempatan ini saya akan membahas yang berkaitan tentang masalah doa karena masalah ini merupakan masalah yang penting doa dan zikir merupakan masalah yang penting yang merupakan kebutuhan seorang hamba yang dibutuhkan setiap waktu dan keutamaan keutamaan doa dan zikir saya sebutkan di dalam buku ini karena itu dalam pembahasan yang saya akan bahas dalam kesempatan ini tentunya tidak semua dari isi buku dan ini membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu di awal-awal yang saya akan bahas yang pertama tentang mukaddimah dari buku ini. Kemudian setelah itu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita berdoa dan berzikir. Dua poin ini saja kita mau bahas sudah sampai zuhur insya Allah. Eh, dua masalah ini kita bahas karena masalah doa dan zikir ini masalah yang penting dan perlu kita bahas dan harus kita bahas karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam berdoa dan berzikir supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala supaya zikir kita juga diterima oleh Allah dan membuat hati kita menjadi tenang karena Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Kita harus mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya doa kita diterima dan zikir kita diterima oleh Allah dan hati kita menjadi tenang, kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan berzikir ini. Ikhwan Fiddin, A'azakumullah Kita uh, mulai dari pembahasan uh, muqaddimah dari kitab ini Kemudian setelah itu beberapa poin selanjutnya kita akan bahas Yang nanti saya berikan waktu untuk tanya jawab dari apa-apa yang belum dipahami Mungkin sebagian dari Antum sudah membaca isinya dari awal sampai akhir Ada yang belum dipahami, Antum tanyakan baik yang berkaitan tentang ini doa maupun yang berkaitan tentang masalah ruqyah yaitu mengobati guna-guna dan sihir menurut Al-Quran dan Sunnah. dan itu kalau bisa kita akan bahas yang pertama mukadimah, kemudian eh, yang berkaitan dengan itu tentang adab, waktu, kemudian hal-hal yang perlu perhatikan dalam masalah doa. Kemudian kalau memang ada waktu kita bahas sedikit yang berkaitan tentang eh, masalah guna-guna dan sihir. Kita bahas tentang mukaddimah dari kitab ini. Saya pentingkan untuk membaca mukaddimah dari kitab ini karena di sini saya membahas beberapa kaidah yang penting dalam berdoa dan berzikir dan penjelasan dari Al-Qur'an, sunnah, kemudian sahabat dan tabi'in serta para ulama yang berkaitan tentang doa dan zikir ini. Di sini saya sebutkan berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kesibukan yang terbaik dan cara yang paling utama bagi seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Berdoa dan berzikir adalah kunci segala kebaikan yang akan diperoleh seorang hamba di dunia dan akhirat. Mencegah segala bentuk keburukan. Itu halaman 4 yang bawa bukunya di halaman 4 halaman 4 berdoa dan berzikir kepada Allah merupakan kesibukan yang terbaik dan cara paling utama bagi seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah yang maha suci dan maha tinggi berdoa dan berzikir adalah kunci segala kebaikan yang akan diperoleh seorang hamba di dunia dan akhirat. Mencegah segala bentuk keburukan, mendatangkan berbagai manfaat dan menolak datangnya bahaya. Imam Ibn Qayyim berkata jika Allah memberi kunci kepada seorang hamba berarti Allah akan membukakan pintu kebaikan kepadanya dan jika seorang disesatkan Allah berarti ia akan tetap berada di muka pintu tersebut bila seorang tidak dibukakan hatinya untuk berdoa dan berzikir maka hatinya selalu bimbang perasaannya gundah gulana, pikirannya kalut selalu gelisah, hasrat dan keinginannya menjadi lemah. Namun bila seorang hamba selalu berdoa dan berzikir, selalu memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai keburukan, niscaya hatinya menjadi tenang karena ingat kepada Allah. Allah berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang seorang hamba yang selalu menekuni zikir setiap hari dan setiap waktu termasuk di dalamnya membaca Al-Quran setiap hari karena Al-Quran adalah sebaik-baik zikir bisa sebutkan di sini membaca Al-Quran Al-Quranlah sebaik-baik zikir jadi kita harus membaca Al-Quran setiap hari dan ini harus jadikan wirid yang rutin setiap hari jadi biasakan kita, istri kita, anak kita, keluarga kita setiap hari itu biasakan untuk membaca Al-Qur'an. Ya, setiap hari. Satu jam itu itu yang terbaik untuk kita, itu minimal. Kalau bisa lebih daripada itu, kita baca setiap hari. Ini zikir yang terbaik. Kemudian zikir-zikir yang lain, zikir pagi dan sore. Ya, zikir masuk WC keluar WC masuk rumah keluar rumah dan yang lainnya menjelang tidur bangun tidur semuanya kalau kita baca kita termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah swt di sini disebutkan apabila seorang hamba menekuni zikir setiap hari dan setiap waktu termasuk dalamnya membaca Al-Quran setiap hari karena Al-Quran adalah sebaik-baik zikir dan senantiasa berdoa dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, menjauhkan sikap lalai, maka Allah akan menghidupkan dan memberikan cahaya kepada hatinya. Orang yang baca Al-Quran, orang yang berzikir setiap hari, Allah akan memberikan cahaya kepada hatinya. Al-Quran, As-Sunnah, dan akar salafus salih telah memberikan petunjuk mengenai jenis doa dan zikir yang dianjurkan sebagaimana ibadah ibadah yang lainnya. Nabi saw Alaihi Wasallam sudah menjelaskan kepada umatnya dengan gamblang mengenai doa dan zikir dengan lengkap dan sempurna setiap hari, setiap waktu, dalam berbagai kesempatan dan dalam situasi dan kondisi yang dialami oleh seorang Muslim. Bila doa dan zikir ini dilaksanakan oleh seorang Muslim sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan contoh para sahabatnya maka ia akan mendapatkan petunjuk ketenangan dan penawar hati dari berbagai penyakit karena doa dan zikir merupakan obat penyakit hati Sebaliknya orang yang tidak melaksanakan doa dan zikir seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka ia akan celaka, sesat dan hidupnya sempit serta dikuasai syaitan dan hawa nafsu. Jadi orang yang berzikir sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan membawa kepada ketenangan, akan mengobati hatinya dari berbagai macam penyakit, dan juga dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Tapi sebaliknya, apabila dia berdoa dan zikir yang tidak dicontoh Rasulullah, dia buat-buat, dia bikin-bikin doa dan zikir sendiri, wirid yang rutin yang dilakukan, yang tidak dicontohkan Rasulullah bukan menambah ketenangan. Karena apa? Dia membuat sesuatu yang baru dalam Islam ini, yang muhdad. Kalau yang muhdad yang dia lakukan itu akan membawa kepada kecelakaan bukan keselamatan. Karena Nabi mengatakan, "Iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." wa kulla bid'atin dalalah Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Kemudian juga orang yang berzikir yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya akan sempit. Karena bagaimanapun juga zikir dan doa dan wirid yang dilakukan yang tidak dicontohkan Rasulullah yang sengaja dibuat-buat itu merupakan perbuatan muhdad perbuatan bid'ah perbuatan bid'ah adalah perbuatan maksiat Perbuatan maksiatlah perbuatan mungkar. Setiap maksiat akan mengotori hati manusia. Setiap maksiat itu akan mengotori hati manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tirmizi dan yang lainnya Nabi bersabda innal abda idza aqta'a qati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu وإن عاد زيد فيها وهو وهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون Dari Abi Hurairah ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apabila seorang hamba berbuat dosa apabila seorang hamba berbuat maksiat maka Allah akan tulis di dalam hatinya titik hitam apabila dia taubat, dia istighfar, dia berhenti dari perbuatan itu, dihapuskan. Tapi kalau dia berbuat lagi, maka ditambah titik hitam itu. Hatta ta'alwa qalbahu. Sehingga titik hitam itu menguasai hatinya. Kalau sudah menguasai hatinya, itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yahsibun tidak sekali-kali bahkan apa yang mereka telah usahakan telah menutup hati mereka hadis ini hasan diriwayatkan oleh Ahmad Tirmizi dan yang lainnya jadi orang yang melakukan perbuatan maksiat perbuatan bid'ah itu akan mengotori hati kalau dia menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatinya menjadi sempit dan hatinya menjadi kotor, bukan tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang seperti itu dikuasai oleh syaitan dan dikuasai oleh hawa nafsu. Selanjutnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah. Beliau mengatakan tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya doa dan zikir adalah termasuk ibadah yang sangat utama. Ibadah itu harus didasari pada sikap ittiba, mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan konsekuen dan konsisten, bukan mengikuti hawa nafsu dan bukan pula mengada-ada. Bukan pula membuat sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya, atau perbuatan bid'ah doa dan zikir yang diajarkan dan dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk doa dan zikir yang paling utama yang seharusnya diamalkan oleh setiap muslim. Orang yang melaksanakan doa dan zikir yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia akan merasa aman dan selamat dan akan mendapatkan manfaat serta hasil yang optimal. Sementara doa dan zikir yang dibuat-buat orang Sementara doa dan zikir yang dibuat-buat orang ada yang diharamkan dan ada yang makruh, bahkan ada yang syirik dan banyak sekali orang yang tidak tahu. Ini dalam Majmu' Fatwa Syekhul Islam juz yang ke-22. Yang diperintahkan bagi seorang muslim adalah berzikir kepada Allah sesuai yang disyariatkan agama dan berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang makfur yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Karena itu wajib atas seorang muslim mengikuti atau ittiba apa yang telah disyariatkan Allah dan apa yang telah dicontohkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu Fatawa di juz yang ke-22, beliau mengatakan di antara orang yang sangat aib dan tercela. seorang ulangi, di antara orang yang sangat aib dan tercela ialah orang yang menggunakan hizib atau wirid yang tidak maksur yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun hizib atau wirid tersebut berasal dari syekhnya atau dari gurunya, sementara ia justru meninggalkan atau mengabaikan zikir dan wirid yang diajarkan dan dibaca oleh pemimpin umat manusia dan imam seluruh makhluk yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hujah Allah atas hamba-hambanya. Jadi perbuatan orang yang membuat wirid atau zikir tertentu yang sengaja dibuat-buat adalah orang yang sangat tercela di muka bumi ini. Ya orang yang membuat zikir atau wirid yang dia ada-adakan, yang dia bikin sendiri, yang tidak contohkan Nabi adalah orang yang paling tercela di muka bumi ini. Karena apa? Islam ini sudah sempurna dan Nabi sudah contohkan semuanya. Yang insya Allah nanti saya akan jelaskan pada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah doa dan zikir. Selanjutnya, segala kebajikan adalah dengan ittiba mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpedoman pada petunjuknya dan mengikuti sunnahnya yang sahih beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok teladan yang selalu mendapatkan limpahan rahmat dan salawat dari Allah Subhanahu Taala, malaikat dan seluruh makhluk beliau sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling sempurna dalam berdoa dan berzikir kepada Allah yang maha suci dan maha tinggi Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijriah. Beliau berkata, zikir yang paling baik dan paling bermanfaat adalah doa dan zikir yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan konsisten dari doa dan zikir yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta orang yang melakukannya memahami makna-makna dan maksud yang terkandung di dalamnya. Ini dalam kitab Al-Fawaid oleh Imam Ibn Qayyim. Selanjutnya doa dan zikir mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama dan tempat yang istimewa dalam hati kaum muslimin. Kitab-kitab yang berisikan tentang doa dan zikir dengan berbagai ragam mendapat perhatian yang cukup besar di kalangan masyarakat. Banyak sekali kitab yang ditulis oleh para ulama sepanjang zaman tentang doa dan zikir. Ada yang menulis kitab-kitab tebal dengan sanatnya lengkap, ada yang sedang, ada yang singkat, ada kitab-kitab yang memuat hadis-hadis pilihan, ada yang tipis, ada pula yang memberikan syarahnya, ulasan dan komentar. Ada pula yang memuat riwayat sahih dan dhaif. Ada pula yang membawakan riwayat-riwayat yang maudhu, yang palsu. Bahkan ada buku doa dan zikir yang sangat berbahaya, yaitu orang yang menulis doa dan zikir yang dikarang-karang sendiri. Tidak ada asalnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibuat, dirangkai, disusun menurut rayu, akal dan hawa nafsunya. Diberikan judul yang indah dan menarik, tapi isinya adalah jimat, wafak, isim-isim, dan potongan huruf Arab yang tidak bisa dipahami, yang sudah jelas beda, Kesesatan dan syirik yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan sedikit pun ilmu kepada mereka. Oleh karena itu, umat Islam wajib berhati-hati. Jangan sampai memiliki, menghafal, dan mengamalkan doa, zikir dan wirid yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu akan membawa kepada bid'ah, kesesatan, syirik, penyimpangan, kekotoran hati, tertolaknya amal, tidak membawa kepada kehusuan dan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu Wa Taala Karena syaitan berusaha supaya anak Adam sesat dan jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anda perhatikan buku-buku yang ada di masyarakat ini banyak sekali buku-buku doa dan zikir yang tidak ada contoh dari Rasulullah. Dan ini sudah dihafal puluhan bahkan ratusan tahun oleh kaum muslimin. Dijual buku ini. Menurut pendapat Seluruh ulama al berpendapat tidak boleh diperjualbelikan buku-buku yang jelas di situ ada bedaahnya, ada kesesatan, ada syirik, tidak boleh diperjualbelikan. Bahkan sebagian ulama berpendapat dalam kitab itu dibawakan oleh Syekh Masyur Salman, sebagian ulama membolehkan untuk dibakar. Karena apa? Akan menyesatkan kaum muslimin. Karena buku-buku yang dijual apakah bentuknya seperti mujarabat atau wafak-wafak atau isim atau yang lainnya itu yang dibaca oleh kaum muslimin dihafalkan bukan menambah dekat dia kepada Allah, tambah jauh dia dari Allah. Saya sebutkan di sini bahwa perbuatan itu yang pertama adalah bid'ah. Kemudian kesesatan. Kemudian syirik. Kemudian bahwa perbuatan itu adalah penyimpangan dari aksara al-mustaqim. Orang yang mengamalkannya bukan menambah hatinya bersih, tapi kotor hatinya. Karena setiap bid'ah akan mengotori hati manusia. Setiap perbuatan bid'ah dan syirik itu akan mengotori hati manusia. Saya ulangi lagi, setiap perbuatan bid'ah dan syirik akan mengotori hati manusia sebagaimana perbuatan maksiat mengotori hati manusia. Begitu juga perbuatan bid'ah dan syirik ini akan membuat amal kita tertolak. Bab Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Rawahu Muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha Nabi bersabda, "Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak." Kemudian selanjutnya tidak akan membawa kepada kehusuan orang yang berzikir, orang yang wirid, mengamalkan isim-isim dan yang lainnya yang dibaca rutin setiap hari oleh mereka yang tidak dicontoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi bukan membawa kepada khusyuan tidak akan membawa khusyuan selama lamanya kalau kita lihat sepertinya mereka khusyuk pada hakikatnya mereka pura-pura khusyuk sebagaimana dikatakan oleh Al Imam Ibnu Jauzi pada abad ke-6 Hijriah yang nanti kita akan baca penjelasan Al Imam Ibnu Jauzi pada akhirnya mereka pura-pura khusyuk. Sepertinya kita lihat mereka khusyuk, tapi hatinya kita tidak tahu kemana. Melayang kemana? Bukan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Zikir yang mereka baca tidak mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga bahwa perbuatan itu akan menjauhkan dia dari Allah, bukan bertambah dekat dia kepada Allah, tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perbuatan beda, setiap perbuatan yang menyimpang dari as al-mustaqim bukan menambahkan seorang dekat kepada Allah, tapi bertambah jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setan berusaha supaya anak Adam ini sesat dan jauh dari Allah. Dan cara setan menggoda anak Adam dengan berbagai cara. Dan yang paling besar setan menggoda anak Adam yang pertama yaitu dengan kesyirikan. Yang kedua dengan bid'ah. Karena itu dikatakan oleh Al-Imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah rahmatan wasi'ah kata beliau al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah wal ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha kata Imam Sufyan al-Thawri bahwa bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat kalau maksiat orangnya masih mungkin untuk taubat kepada Allah tapi bid'ah sulit orangnya untuk taubat kepada Allah karena apa? Dia dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh syaitan, dan sulit dia untuk taubat kepada Allah. Karena apa? Karena perbuatan yang dilakukan dianggap perbuatan yang baik, yang bagus. Padahal itu jelas menyimpang dari as al-mustaqim, menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan bertambah dekat dia kepada Allah, tapi bertambah jauh dan sulit dia untuk taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada ancaman dari Rasulullah kepada orang-orang yang berbuat beda. Ancamannya Rasulullah, Rasulullah mengancam, Innallaha la yaqbalu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima taubatnya orang yang berbuat beda, Inna Allah hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menghijab. Inna Allah hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menghijab orang-orang yang berbuat bid'ah itu dari dia bertobat kepada Allah. Jadi Allah menghijab taubatnya orang yang berbuat bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Bani dalam kitabnya Sahih Jamiul Sahih. Kemudian selanjutnya, buku-buku tersebut banyak dibuat oleh kalangan tarekat sufia dari zaman dahulu sampai sekarang Bahkan sekarang ini marak sekali majelis majelis zikir sufi. Mereka mengajarkan zikir ratusan atau ribuan kali secara berjamaah dengan suara keras sambil menangis. Yang mereka mengacu kepada buku-buku yang berisi hadis maudhu, hadis yang palsu dan tidak ada asalnya atau kepada hadis yang sahih yang tidak menjelaskan tentang kaifiatnya atau caranya. Sikap seorang muslim di footnote nomor 7 saya jelaskan sikap seorang muslim bila ada hadis yang sahih yang tidak menjelaskan tentang cara seperti doa dan zikir maka ia harus kembali kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau melaksanakan doa dan zikir tersebut? Begitu pula bagaimana para sahabat dalam memahami sabda beliau. Jadi kalau ada hadis yang sahih, kita harus lihat bagaimana contoh Rasulullah dan bagaimana contoh para sahabatnya. Jadi perbuatan mereka dengan majlis zikir mereka yang mereka lakukan dengan ratusan atau ribuan kali secara berjamaah dengan suara yang keras, perbuatan mereka termasuk perbuatan bid'ah, berlebih-lebihan dalam ibadah dan riak pamer bahkan ditayangkan di media elektronik dan dimuat di media cetak untuk memamerkan tangis dan pura-pura khusyuk di hadapan kaum muslimin. Dari sini syaitan masuk menggoda dan menyesatkan mereka sedikit demi sedikit. Hal ini sudah diingatkan oleh para ulama sejak zaman dahulu sampai sekarang. Saya bawakan penjelasan para ulama satu persatu. Ya, Al Imam Ibnu Jauzi rahimahullah yang wafat tahun 597 Hijriah Berarti pada abad ke berapa? Abad ke-6 Hijriah. Sekarang abad ke-15. Abad ke-6 Hijriah. Kata Imam Nujuzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Dalam kitabnya dan kitab ini sudah dicetak puluhan kali bahkan ratusan kali kitab ini. Talbis Iblis. Kata Imam Nujuzi Iblis telah menyesatkan kebanyakan dari orang awam dengan menghadiri majlis-majlis zikir dan mereka sengaja menangis. Sesungguhnya aku mengetahui banyak sekali orang yang hadir di majlis tersebut bertahun-tahun menangis pura-pura khusyuk tetapi keadaan mereka tidak berubah sedikit pun juga. Mereka masih tetap bermuamalah dengan riba, rentenir, lintah darat, menipu dalam jual beli, tidak tahu tentang rukun salat, selalu ghibah membicarakan aib kaum muslimin dan durhaka kepada kedua orang tua. Mereka adalah orang-orang yang terkena perangkap iblis. Aku melihat bahwa mereka menyangka hadir di majelis dikir tersebut dan menangis akan menghapus dosa-dosa yang mereka lakukan. Apa yang dijelaskan oleh Imam Nujozi terbukti sampai hari ini jadi orang-orang yang kumpul di majelis zikir itu dengan menangis, mereka menganggap bahwa dengan menangis itu hapus semua dosa mereka. Dengan menangis itu mereka anggap hapus sudah dosa mereka. Itu anggapan mereka seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Jauzi. Imam Ash-Shatibi, rahimahullah yang wafat tahun 790 Hijriah. Imam shatibi yaitu pada abad ke-7, abad ke-8. Beliau mengatakan tentang orang yang mengadakan zikir berjamaah dengan satu suara dan berkumpul pada waktu yang ditentukan, maka ini adalah perbuatan bid'ah. Imam Syafi'i Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya Al-Iqtisam di juz yang pertama yang ditahqiq oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dan juga dalam kitab As-Sunan wal Mubtada'at yang ditulis oleh Amr Abdul Mun'im Salim. Kemudian di sini saya jelaskan lagi, kalau mereka, maksud saya mereka ini orang-orang yang membuat zikir-zikir berjamaah, menjadi berjamaah dengan suara yang keras. Kalau mereka mau memahami satu saja hadis Nabi SAW yang sahih dari sekian banyak hadis, maka mereka akan sadar bahwa doa dan zikir itu dilaksanakan dengan cara sembunyi dan suara yang perlahan dalam hadis tujuh golongan yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, di antaranya Nabi SAW menyebutkan, warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan yang lainnya, Nabi menyebutkan dari tujuh golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi sendiri lalu mengalir mengalir air matanya jadi keadaan sepi sendiri bukan dengan berjamaah zakarallah khalian dalam keadaan sepi sendiri fafadat aina maka mengalir air matanya kemudian Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam surah al-araf ayat 55 ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan innahu la yuhibbul mu'tadin berdoalah kepada Rabbmu dengan merendah diri dan suara yang lembut sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Al-Hafidh Mukathir yang wafat tahun 774 Hijriah pada abad ke-8 Hijriah beliau adalah muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau berkata maksud dari ayat ini yaitu dengan merendahkan diri dan penuh ketenangan serta suara yang lembut bukan dengan suara yang keras dengan suara yang lembut dalam sebuah hadis dari Abu Musa al-Ash'ari ia berkata orang-orang yang mengangkat suaranya ketika bertakbir dan berdoa kemudian Rasulullah bersabda ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba innakum tad'una samian qariba wa huwa ma'akum wahai sekalian manusia kasihanilah diri kalian sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Rabb yang tuli dan tidak juga yang jauh sesungguhnya yang kalian berdoa kepadanya adalah zat yang maha mendengar dan maha dekat dia bersama kalian di sini dia bersama kalian hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim saya jelaskan dulu hadis ini. Di dalam hadis ini Nabi menegur para sahabat Ridwanullah ajmain ketika bertakbir dan berdoa dengan suara yang keras ditegur oleh Rasulullah. Kata Nabi, "Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, innakum tad'una samian qariba wa huwa ma'akum." Jadi Nabi mengatakan, wahai, wahai manusia, kasihanlah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Allah yang tuli yang dan tidak juga jauh. Kalian berdoa kepada Allah yang maha mendengar dan maha dekat. Dengan suara yang perlahan, bukan dengan suara yang keras. Kemudian di sini dikatakan, wahwa ma'akum, Allah bersama kalian. Kata-kata bersama di sini bukan berarti zatnya. Seperti ayat wahwa ma'akum aina makuntum, dia bersama kamu di mana saja kamu berada, bukan berarti zatnya tidak. Tapi yang dijelaskan oleh para mufassirin dari sahabat tabi'in dan selanjutnya mereka mengatakan yaitu tentang ilmunya Allah bersama kalian. Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mengawasi kalian. Bukan zatnya Allah. Allah tetap berada di atas langit. Yang ketujuh, Allah berada di atas arsh. Ar-Rahmanu ala asistawa. Allah istiwa di arsh. Jadi Allah meskipun ada di arsh, tapi Allah dekat dengan hambanya. Allah mendengar apa yang dilakukan oleh hambanya dan Allah tahu tentang isi hati mereka. Jadi Allah mengetahui. Seperti disebutkan dalam ayat ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat dan Allah mengetahui apa yang terdapat dalam dada manusia. Jadi Allah mengetahui semuanya meskipun Allah berada di atas arsh tapi Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Dan semuanya tidak ada satupun yang terluput. Gerak-gerik apa saja di muka bumi dan di langit Allah Maha tahu. Daun yang jatuh, biji-bijian yang tumbuh Allah mengetahui. Dan Allah itu Maha Alim, Maha mengetahui Alamul Ghuyub. Jadi kita dengan suara yang perlahan Allah mengetahui. Ada isi hati kita Allah mengetahui. Jadi Allah itu maha, maha tahu maha mendengar. ya tidak dengan suara yang keras. Maka Nabi menegur para sahabat, jangan kalian keraskan suara kalian. Kecuali yang dibolehkan kapan? Yang dibenarkan oleh syariat. dikirim dengan suara keras seperti azan. Seperti pada waktu kita menunaikan ibadah haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk, laka wal mulk la syarika lak. Itu diulang-ulang dengan suara yang keras setiap benda-benda yang mendengar dengan suara kita dengan talbiyah itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Jadi dengan suara yang keras supaya semua yang ada mendengar. Itu dibolehkan dengan suara yang keras. Bahkan Nabi dengan suara yang keras sampai serak nanti suaranya. Itu dibolehkan. Jadi zikir-zikir tentu yang dikeraskan dibolehkan menurut syariat. Tapi secara umum Allah menyuruh kita untuk berzikir dan berdoa dengan suara yang perlahan. Secara umum demikian, tapi nanti ada dikucil, dikecualikan yang dibolehkan dengan dengan keras seperti waktu azan, waktu talbiyah dan pada waktu-waktu yang menang, dibenarkan menurut syariat. Kemudian selanjutnya kata Al Imam Ibnu Katsir, seperti Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam berdoa dengan suara yang lembut. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 3, إذ نادى ربه نداء خفيا yaitu ketika ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut bukan dengan suara yang keras ini contoh Allah abadikan dalam Al-Quran untuk menjadi contoh bagi kita bahwa berdoa itu dengan suara yang lembut bukan dengan suara yang keras kemudian Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 205 واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Di sini Allah mengatakan ketika kamu menyebut Allah, berzikir kepada Allah dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara, tidak mengeraskan suara. Al Hafidh Ibn Kathir rahimahullah berkata, ingatlah Rabbmu dengan penuh harapan dan juga rasa takut serta dengan tidak mengeraskan suara. Demikian itulah zikir yang disunahkan bukan dengan teriakan dan bukan pula dengan suara yang keras. Kemudian ada satu riwayat yang sahih bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang wafat tahun 32 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud ini kunyahnya Abu Abdurrahman. Ia seorang ulama dari kalangan sahabat yang pintar, yang paham kitabullah, yang faqih tentang agama dan alim tentang sunnah, yang dijamin masuk surga. Abdullah bin Mas'ud sahabiyun jalil sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah melihat satu kaum di masjid mereka membuat beberapa halakoh beberapa kelompok setiap halakoh ada seorang yang memimpin dan di tangan mereka ada biji-bijian tasbih lalu si pemimpin berkata bertakbirlah seratus kali dan mereka takbir seratus kali. Lalu berkata lagi, bertahlillah. Membaca la ilaha illallah seratus kali. Mereka bertahlil, mengucapkan Allah seratus kali. Kemudian berkata lagi, bertasbihlah, mengucapkan subhanallah seratus kali. Maka mereka bertasbih seratus kali. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mendatangi halakah-halakah zikir tersebut. Lalu berkata, apa yang kalian lakukan? Jawab mereka, wahai Abu Abdurrahman, batu kerikil atau biji dan tasbih yang kami pakai untuk menghitung tahlil dan tasbih. Kata Abdullah bin Mas'ud, hitunglah kejelekan-kejelekan dan kesalahan-kesalahan kalian. Aku jamin tidak akan hilang kebaikan-kebaikan kalian. Celakalah kalian wahai umat Muhammad Alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Mereka sahabat-sahabat Nabi banyak yang masih hidup. Ini pakaiannya belum rusak dan bejananya belum hancur. Demi zat yang jiwa kuat di tangannya, apakah kalian merasa lebih baik dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kalian membuka pintu kesesatan? Mereka berkata, "Demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Beliau berkata, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak benar caranya. Atau dengan kata lain, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak dapat, dia tidak memperolehnya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, nanti akan ada satu kaum yang membaca Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Kemudian lanjut Ibn Mas'ud, demi Allah saya melihat apa yang disampaikan Nabi itu tersebut kebanyakan dari kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya di juz yang pertama. Hadis ini sahih dan juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasr Al-Bani dalam kitabnya Silsilah Hadis as sahiha di juz yang kelima. Di sini antum perhatikan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an melihat halakah dikir di kelompok dikir berjamaah. Umpamanya ada 10 orang, satu lagi kelompok dikir 10 orang atau 15 orang, dan kelompok dikir yang lain 20 orang. Ada pemimpinnya. Yang setiap pemimpin mengatakan, adalah kamu baca dikir 100 kali." Yang lain mengatakan, "Baca 100 kali." Kemudian anggotanya baca yang seperti ini yang dilakukan oleh beberapa orang itu, beberapa halakoh itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah. Karena itu Abdullah bin Mas'ud mengingkari. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka, yang dibaca oleh mereka zikir. Yang dibaca subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bagus atau tidak? Bagus. Kalimat yang baik kalimat zikir yang baik, tapi cara yang mereka lakukan tidak dicontohkan Rasulullah. Zikirnya baik, zikirnya bagus, tapi caranya tidak benar, tidak contoh Rasulullah. Karena tidak ada contohnya mereka lakukan, maka Abdullah bin Mas'ud marah. Karena Mereka menyalahi sunnah. Abu bin Mas'ud mengatakan kepada mereka, hitunglah kejelekan-kejelekan dan kesalahan kalian. Aku jamin tidak akan hilang kebaikan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua kata Abdullah bin Mas'ud, celaka kalian, celakakah kalian wahai umat umat alangkah cepat kebinasaan kalian. Jadi orang yang menyimpang dari sunnah celaka, binasa. Dan itu pasti sudah kebinasaannya. Orang yang menyimpang dari sunnah pasti binasa. Sebab Nabi yang mengatakan demikian. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam mukaddimahnya, Nabi mengatakan taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Kata Nabi, aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Islam ini putih bersih. Kalau kita umpamakan seperti tembok ini, tembok ini bersih, tidak ada cacat. Tidak ada bercak-bercak hitam, tidak ada. Bersih. Malamnya seperti siangnya. Tidak menyimpang dari yang putih bersih ini maka orang itu pasti binasa. Jadi kalau menyimpang dari Islam yang sudah sempurna, yang putih bersih, Quran dan Sunnah ini adalah fahmi salaf, sudah bersih, putih bersih, orang menyimpang dari yang demikian pasti dia akan binasa. Makanya Abdul bin Masud mengatakan, alangkah cepat kebinasaan kalian. Kemudian kata Abdul bin Mas'ud, mereka sahabat-sahabat Nabi masih hidup, Arti hujah itu sahabat. Kalau kalian ingin mencontoh, contoh sahabat. Ada tidak sahabat melakukan demikian? Berzikir dengan berjamaah, membuat halakoh halakoh zikir. Ada tidak sahabat membuat? Tidak ada seorang sahabat pun melakukan demikian. Kemudian kata Abdul bin Mas'ud radhiyallahu an, demi yang jiwaku di tangan Allah, apakah kalian merasa lebih baik dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan kalian membuat sesuatu yang baru ini, kalian menganggap lebih baik dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Atau kalian membuka pintu kesesatan. Bahwa orang yang mengadakan sesuatu yang baru yang muhdas sesat. Bahwa kata Nabi, "Iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala Jauhkan dari kalian setiap perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian mereka mengatakan bahwa kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Meskipun yang mereka katakan baik ayat Quran, kalimat zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la haula wala kalimat zikir, tapi kalau caranya mereka bikin sendiri dengan cara duduk tertentu, dengan waktu-waktu tertentu, dengan kaifiat tertentu, dengan bilangan tertentu, ini beda perbuatan ini. Maka dikatakanlah Abdul Mas'ud betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak benar caranya. Selanjutnya kata Abdul Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sudah bersabda nanti akan ada orang-orang yang membaca Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Saya mengira bahwa itulah kalian. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dengan sanad yang sahih Nabi bersabda, "Saya qira'ul Qur'an rijalun la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ramiyah." Nanti akan ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an itu tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Arti mereka baca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak menyentuh hati mereka. Tidak membuat bertambahnya ilmu mereka dan iman mereka kepada Allah SWT. Sekedar dibaca, zikir-zikir sekedar dibaca, tapi tidak sampai kepada hati mereka. Nah ini membuat mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Khawarij, Khawarij itu hafal Quran. Banyak sekali dari mereka yang hafal Al-Quran. Tapi tidak menyentuh hati mereka. Dan mereka ini menyimpang sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang khawarij, al khawariju kilabu ahli nar. Rasulullah bersabda bahwa khawarij itu adalah anjing-anjingnya penghuni neraka. Hadis ini dihasankan oleh Al Syekh Albani dalam kitabnya Zilalul Jannah fi Takhrij Sunnah. Bila Sunnah Ibn Abi Asim ditakhrij oleh Syekh Albani dalam kitabnya Zilalul Jannah fi Takhrij Sunnah. Jadi riwayat ini banyak sekali manfaatnya. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengingkari cara berzikir dengan berjamaah. Abdullah bin Mas'ud jadi bukan kita yang mengingkari berzikir berjamaah. Yang pertama kali mengingkari berzikir dengan berjamaah yaitu sahabat yang mengingkari. Jadi kalau sekarang ini ada lagi tren zikir berjamaah, zikir berjamaah di mana-mana, yang pertama kali mengingkari sahabat. Yang pertama kali mengingkari sahabat. Abdullah bin Mas'ud mengingkari cara berzikir dengan berjamaah dan mengatakan mereka sesat. Mengatakan mereka sesat. Meskipun niatnya baik karena hal ini merupakan sesuatu yang baru dalam ibadah yaitu bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan meskipun dianggap baik oleh orang banyak. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anhuma berkata, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan." Setiap bid'ah adalah kesesatan meskipun orang memandang baik. Riwayat Abdullah bin Umar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Battah dengan sanad yang sahih. Kemudian fawaid yang kedua dari hadis ini yang menjadi tolak ukur dalam beragama bukan banyaknya ibadah, tapi ibadah itu sesuai dengan sunnah atau tidak. Dan setiap orang harus menjauhkan bid'ah. Kemudian yang fawaid yang ketiga bahwa pemahaman para sahabat adalah hujjah. Pemahaman para sahabat adalah hujjah. Kalau seandainya zikir secara berjamaah itu baik, maka para sahabat sudah melakukannya. Jadi tidak ada seorang pun sahabat melakukan berzikir dengan berjamaah. Tidak ada. Dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, tidak ada satupun riwayat Nabi SAW memimpin majelis zikir berjamaah bersama para sahabat. Baik sesudah salat lima waktu maupun pada kesempatan lainnya. Yang ada Nabi SAW mengajarkan Al-Quran, lafaz dan maknanya kepada para sahabat. Nabi mengajarkan sunnah-sunnah, mengajarkan tauhid, mengajarkan bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, menjauhkan syirik, mengajarkan salat, mengajarkan akhlak, adab-adab Islam, hukum-hukum halal dan haram dan lainnya. Oleh karena itu, Majelis ilmu dikatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertanya kepada ahli zikir. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43, 43, "Fas'alu ahla Zikri in kuntum la ta'lamun." Ta di sini ada kekeliruan, antum tambahkan lafaz azzikir kurang di sini. Di halaman 44 kata-kata azzikir itu kurang antum tambahkan di ayatnya fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ta lafaz azzikri itu hilang antum tambahkan fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun maka bertanyalah kepada ahlu zikir jika kalian tidak mengetahui dalam surah An-Nahl ayat 43 Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama kata beliau ahlu zikir yaitu orang yang paham apa-apa yang diturunkan Allah kepada para nabi ahli zikir adalah orang yang paham apa yang diturunkan Allah kepada para nabi. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW apa? Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad apa? Al-Quran dan Sunnah. Jadi ahlu zikir yaitu orang yang paham Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang dikatakan ahlu zikir. Jadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan ahli zikir yaitu orang yang paham apa yang diturunkan Allah kepada para nabi yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Berarti ahli zikir orang yang paham Al-Quran. Paham tafsirnya menurut pemahaman para sahabat. Dia paham sunnah-sunnah Nabi SAW Imam Atta bin Abi Rabah Imam Atta bin Abi Rabah rahimahullah wafat tahun 114 Hijriah Beliau seorang tabi'in. Imam Atta ini seorang tabi'in. Dia Syekhul Islam pada zamannya sebagai mufti Masjidil Haram. Kata Imam Atta bin Rabah, majlis zikir adalah majlis ilmu. Majlis yang mengajarkan halal dan haram. Majlis yang mengajarkan bagaimana membeli, menjual, bagaimana puasa, bagaimana belajar tata cara sholat, bagaimana menikah, mentalak dan haji. Ini yang diharapkan majelis zikir. Jadi majelis zikir majelis yang mengajarkan ilmu kepada umat ini. Yang mengajarkan Quran, mengajarkan sunnah-sunnah Nabi yang sahih. Itu majelis zikir yang sebenarnya. Kita lebih jelas lagi kita lihat penjelasan Imam Syatibi. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan majelis zikir yang sebenarnya adalah yang mengajarkan Al-Qur'an, ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu agama yang mengingatkan umat tentang sunnah-sunnah Nabi agar mereka mengamalkannya. Menjelaskan tentang bid'ah-bid'ah agar umat berhati-hati terhadap bid'ah dan menjauhkannya. Ini adalah majlis zikir yang sebenarnya. Jadi majlis zikir yang sebenarnya majlis zikir yang mengajarkan Quran dan Sunnah, yang mengajarkan Sunnah-Sunnah Nabi dan memperingatkan umat dari segala macam perbuatan bid'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan orang yang berilmu atas seorang hamba seperti keutamaan bulan purnama atas bintang-bintang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, fadlul ilmi ahabu ilayya min fadlul ibadah wa khairu dinikum alwara Rasulullah bersabda keutamaan ilmu lebih aku sukai lebih aku cintai daripada keutamaan ibadah dan sebaik-baik agama kalian adalah alwara yaitu ketakwaan jadi keutamaan ilmu lebih daripada yang lainnya Imam Ibnu Qayyim berkata, barang siapa yang menuntut ilmu untuk menghidupkan atau untuk menegakkan Islam maka ia termasuk as-siddiqin dan derajatnya di bawah derajat kenabian doa dan zikirlah ibadah sedangkan syarat diterimanya ibadah dua yang pertama ikhlas semata-mata karena Allah menjauhkan syirik besar dan syirik kecil yang kedua itibah sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Muslim sejati harus berusaha menurut kemampuannya agar ibadah yang dilakukannya setiap hari diterima oleh Allah. Karena Nabi Wasallam setiap hari berdoa memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang terima. Nabi setiap selesai sholat subuh berdoa kepada Allah, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Ya Nabi minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang Subhanahu wa taala. Bila seorang muslim atau muslimah melaksanakan doa dan zikir yang sesuai dengan dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari dari mulai bangun tidur membaca zikir zikir pagi dan sore, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat yang lima waktu, sholat malam, dan membaca zikir-zikir yang lainnya sampai tidur kembali, maka ia termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Amalnya akan diterima dan hatinya akan tenang. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang banyak berzikir seperti yang difirmankan Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 35, "Wadzakirin Allah katsira wadzakirat." Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah ya ini uh, eh, mukaddimah yang saya jelaskan tentang masalah ini beberapa kaidah yang harus kita ketahui. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang keutamaan zikir dan doa. insya Allah antum bisa baca keutamaan itu sangat utama dan seluruh nabi dan rasul tidak pernah lepas untuk berdoa dan berzikir. Kalau kita ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kita tinggalkan untuk selalu berzikir dan lidah kita selalu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di majlis ini, di majlis kita sekarang ini, jangan tinggalkan untuk berzikir kepada Allah yaitu dengan membaca Firli wa tub Inna innaka anta tawwabul ghafur atau membaca Firli wa tub Inna innaka anta tawwabur rahim karena Nabi setiap duduk dalam majelis itu tidak lebih uh, tidak kurang dari 100 kali membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawabul tawwabul ghafur, Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Dan orang yang duduk di majelis zikir uh, duduk di satu majelis tapi dia tidak berzikir dan tidak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka selesainya majelis itu seperti bangkai keledai Antum lihat halaman 40. Antum lihat halaman 40. Nabi SAW bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratun فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم Apabila satu kaum duduk di satu majelis lantas tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastilah ia menjadi kekurangan dan penyesalan mereka maka jika Allah mengendaki akan menyiksa mereka dan jika Allah mengendaki mengampuni mereka hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih Kemudian Nabi bersabda lagi, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasratan." Setiap kaum yang bangkit dari suatu majelis mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya maka selesainya majlis itu seperti bangkai keledai dan hal itu akan menjadi penyesalan mereka di hari kiamat Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad dan Hakim. Jadi kita dianjurkan untuk berzikir, membaca Rabbi Qirli wa tub alaiya inna antat tawabul ghafur atau Rabbi Qirli wa tub alaiya inna antat tawabul rahim. Kemudian juga ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, antum membaca Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaih. Itu antum biasakan setiap duduk di majelis baca itu, jangan tinggalkan. Kemudian keutamaan keutamaan zikir ini sangat banyak sekali. Ya. Itu Al Imam Ibnu dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib itu menyebutkan banyak sekali tentang keutamaan keutamaan zikir. Dan nanti Anda bisa baca sendiri. Kemudian adab dan sebab terkabulnya doa ini juga Anda bisa baca Bagaimana supaya kita doa kita terkabul, maka kita harus menjaga adab-adab dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya harus ikhlas, kemudian mengawali dengan pujian, sanjungan, bersungguh-sungguh dalam kita memanjatkan doa, kemudian kita menghadirkan hati dalam berdoa, memanjatkan doa baik dalam keadaan lapang maupun susah. Kemudian merendahkan suara dalam kita berdoa kemudian kita mengakui dosa yang kita perbuat dan yang lainnya ini diantara adab-adab dalam kita berdoa kalau kita perhatikan adab ini insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga eh, setelah kita perhatikan tentang masalah adab dalam kita berdoa, kita juga perhatikan tentang masalah waktu, keadaan dan tempat dikabulkannya doa. Kita cari waktu-waktu yang kita dikabulkannya doa. Seperti pada malam Lailatul Qadar, pertengahan malam terakhir, kemudian setiap sholat yang lima waktu, kemudian di antara azan dan qomat dan yang lainnya waktu sujud, waktu kita sedang berpuasa. Jadi saya sebutkan ada 38 tentang waktu, keadaan dan tempat dikabulkannya doa. Nah, ini kita manfaatkan. Jadi waktu-waktu yang memang mustajab kita berdoa. Waktu-waktu yang mustajab. Jadi setiap ada kesempatan waktu yang mustajab kita berdoa. Umpamanya antara azan dan qomat, waktu sujud, kemudian sebelum salam, kemudian di tengah malam ketika kita puasa dan yang lainnya itu manfaatkan untuk kita berdoa kepada Allah agar doa kita dikabulkan oleh Allah SWT karena masing-masing kita punya kebutuhan punya hajat, punya keperluan maka kita berdoa kepada Allah tentang keperluan dan hajat kita cuma yang harus perhatikan dalam kita berdoa, dalam kita meminta kepada Allah tentang hajat kita ada prioritas utama yang harus kita berdoa kepada Allah Masing-masing kita punya kebutuhan, masing-masing kita punya hajat, masing-masing kita punya problem, masing-masing kita punya masalah. Tapi apa yang paling utama kita berdoa kepada Allah. Allah senang kita berdoa. Allah sangat senang. Bahkan orang yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Malam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan marah. Jadi Allah itu mengabulkan semua doa tidak terpenuhi syaratnya. Terpenuhi adabnya Allah akan kabulkan. Dan apa yang ada pada Allah tidak akan habis. Seandainya seluruh manusia yang pertama dan terakhir, jin yang pertama dan terakhir, semuanya berkumpul di satu tanah malak lapang. Semuanya minta kepada Allah. Dan Allah berikan semua permintaan mereka. Tidak kurang sedikit pun apa yang ada pada Allah. Jadi Allah itu maha kaya. goniun Hamid Jangan manusia ini butuh kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid." Wahai manusia, kalian sangat butuh kepada Allah. Sangat butuh kepada Allah. Sedangkan Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Karena itu kita prioritaskan apa doa yang paling utama yang kita berdoa. Saya sebutkan di sini halaman 66. Antum lihat. Doa-doa apa saja yang paling penting yang dimohonkan seorang hamba kepada Allah. Jadi seorang hamba selalu memohon dan meminta kepada Allah apa saja yang dibutuhkan setiap hari untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Karena semua perbenar langit dan bumi ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa yang penting dimohonkan seorang hamba yang pertama mohon hidayah, petunjuk. Ini mohon hidayah, mohon petunjuk. Anda perhatikan, ini hidayah petunjuk nggak bisa dibayar dengan sepenuh bumi emas. Anda mendapatkan hidayah di atas sunnah nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Betapa banyak orang-orang yang menyimpang dari jalan Islam ini. Mereka ngaku Islam, tapi Islam yang mereka pilih, yang mereka anut bukan sesuai dengan sunnah Nabi, bukan sesuai dengan pemahaman sahabat. Mereka sudah menyimpang dari asirat al-mustaqim. Mereka sesat. Kalau sudah sesat, rugi. Dunia dia rugi, di kuburnya dia rugi, di akhirat dia rugi dan dia diancam dengan masuk neraka. Rugi. Makanya kita bersyukur bahwa Allah diberikan hidayah oleh Allah SWT Dia tersungguh. Makanya kita minta kepada Allah dan selalu kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang yang kau murkai dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Kalau umpamanya ditakdirkan oleh Allah, kita diberikan kekayaan, fasilitas, kekayaan, semua usaha kita maju, tapi kita tidak diberikan hidayah oleh Allah, kita sengsara dunia dan akhirat. Kita punya kekayaan semua kita miliki, tapi nggak diberikan hidayah oleh Allah, kita akan sengsara. Kita terkena fitnah, syubhat dan syahwat dan tidak akan mengalami ketenangan dalam hidup ini. Sengsara. Makanya hidayah ini penting. Di antara doa Nabi, Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Doa itu ada di sini, di buku ini. Ya, Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, terpelihara diri dan kecukupan. Ada situ sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua, Sambil kita memohon hidayah, petunjuk. Yang kedua, mohon kepada Allah agar diampuni segala dosa yang kita lakukan. Karena setiap hari, siang dan malam, seorang hamba tidak luput dari berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Maka kita minta ampun di antara tadi. Di majlis kita minta ampun kepada Allah. Rabbi akhfirli wa tub Inna kanda anta tawwabul ghafur. Rabbi akhfirli wa tub Inna kanda anta tawwabur rahim. Atau dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi sampai akhir. Ada di buku ini atau dengan doa-doa yang lain. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna kafirin. Dan doa-doa yang lain yang banyak dalam dalam Al-Qur'an. Kita minta ampun kepada Allah. Atau Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang ketiga, memohon kepada Allah dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Juga permohonan yang baik ini mohon kepada Allah dimasukkan ke surga. Kata Nabi, barang siapa yang minta dimasukkan ke surga tiga kali, dijauhkan dari api neraka tiga kali, maka surga itu akan memohon kepada Allah, ya Allah masukkan orang itu dalam jannah. Maka kita minta Allahumma ini as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma ini as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma ini as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Jadi kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian. Ya Allah aku minta pulang ke surga dan jauhkan dari api neraka. Pernah ada seorang sahabat berdoa di akhir sholat sebelum salam. Di akhir sholat sebelum salam. Ya Allah aku minta kepada engkau surga dan jauhkan dari api neraka. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam alangkah baiknya kebiasaan orang itu berdoa dengan yang demikian. Pengingatan Nabi haulaha dan di sekitar itu kami berdoa di sekitar itu yang diminta yang dipohonkan adalah surga karena tujuan kita sebagai seorang muslim jannah surga tujuan hidup kita surga bukan dunia maka yang kita minta kepada Allah surga bukan bukan dunia antum lihat para sahabat Ridwan Majmain yang mereka inginkan surga tidak ada yang lain saya ambil banyak dari puluhan contoh bukan satu puluhan contoh yaitu kita lihat seorang sahabat yang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata kepada Rasulullah, ya, Nabi berkata kepada dia, apa yang kau minta kepadaku? Karena dia membantu Nabi, apa yang kau minta kepadaku? Kemudian kata sahabat ini, aku minta menemani engkau di sorga. Ini as'aluka murafaqataka fil jannah Aku ingin bisa menemani engkau di surga. Ya kata Rasulullah, maksud Rasulullah, engkau minta apa? Apakah harta atau yang lain? Dia minta tidak. Aku menemani engkau di surga. Kata Rasulullah, awa ghaira dhalik, apa ada yang lain? Tidak. Itu saja. Kata Rasulullah, aini ala nafsika bikafratis sujud. Tolonglah aku untuk dirimu dengan banyak melakukan sujud. Maksudnya dengan melakukan sholat, sholat sunnah yang sesuai dengan contoh Rasulullah. Jika terasa sujud, ya dengan makhluk sholat, sholat sunnah. Sebab sujud yang ada dicontohkan hanya empat. Itu sujud dalam sholat, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tidak ada lagi yang lainnya. Adapun sesudah sholat kita sujud, sesudah sholat sujud, ini nggak ada contoh Rasulullah dan jatuhnya kepada perbuatan beda. Jadi harus mengikuti contoh Rasulullah SAW. Jadi itu yang dimohonkan oleh sahabat itu surga, nggak ada yang lain. Kemudian yang keempat, mohon kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat. Jadi seseorang sesudah mendapatkan keyakinan itu yang terbaik dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keselamatan karena tidak ada lagi kenikmatan melainkan kita diberikan keyakinan oleh Allah dan juga keselamatan. di keselamatan dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam cobaan. Di Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau keselamatan dan Eh, minta kemaafan dan juga keselamatan. Al-afwa wal afiyah. Jadi Nabi minta kepada Allah tentang al-afwa wal afiyah. Tidaklah seseorang diberikan kenikmatan sesudah keyakinan melainkan diberikannya al-afwa wal afiyah. Maka setiap hari minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah berikanlah aku kemaafan dan juga diberikan keselamatan. Itu yang kita minta kepada Allah. Dan itu kita baca setiap hari. Doanya ada di halaman 234. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Di halaman 234. Nomor 159 dan 160. Eh, nomor 159 Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah atau boleh juga Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah sungguhnya aku mohon kepada Engkau afiat, kemaafan dan afiat kesejahteraan dunia dan akhirat. Bapak Nabi menyuruh kita untuk minta keselamatan dunia dan akhirat. Kata Nabi adalah kalian minta kepada Allah keselamatan dan afiat karena seseorang tidak diberi setelah keyakinan yang lebih baik melainkan afiat. Afiat ini keselamatan umpamanya dari disergap musuh dengan tiba-tiba atau diberikan kecelakaan atau ditimpa e, runtuhan atau kebakaran dengan tiba-tiba atau yang lain. Nah, kita minta diselamatkan dari semua itu. Diselamatkan dari semua itu. Itu makanya ala afwa wal afiyah. Bisa saja orang ditimpa dengan suatu kejadian yang tiba-tiba. Apakah itu tabrakan, apakah reruntuhan, apakah kebakaran atau yang lain. Maka kita minta ini ala afwa wal afiyah diselamatkan. Kemudian yang kelima, kita minta kepada Allah diterapkan hati atas agama dan tetap istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini juga permintaan yang terbaik. Sebab hati manusia di tangan Allah. Allah muqallibal qulub. Kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Ya Allah yang bolak balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Sebab banyak juga orang-orang yang mereka tadinya rajin, taat, ibadah, melaksanakan agama ini, kemudian karena berbagai macam cobaan, berbagai macam fitnah, apakah syubhat atau syahwat berubah. Bukan mustahil. Bahkan ada juga yang menjelang akhir hayatnya ya Menjelang akhir hayatnya. Yang tadinya dari mudanya Masya Allah melaksanakan agama. Mendakwakan agama ini. Menjelang akhir hayatnya berubah dia. Bahkan ada yang mati dalam keadaan menjadi ateis. Ada. Ada yang seperti itu. Jadi setan memberikan syak keraguan-raguan ke dalam hatinya. Maka kita selalu minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi Ditetapkan di atas sunnah ini. Ditetapkan di atas agama, istiqomah dalam melaksanakan ketaatan. Kemudian yang keenam, mohon kepada Allah ditetapkan nikmat Islam, sunnah dan diselamatkan dari segala macam kemurkaan Allah. Jadi terkena nikmat. Maka dia antara doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati niqamatika wa jami'i sakhatik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, berlindung pada Engkau dari dihilangkan nikmat, zawali ni'matika. Wa tahawuli afiatika, dirobahnya keselamatan kesejahteraan wa fuja'ati nikmatika dan aku berlindung pada engkau ya Allah dari kedatangan kemurkaan yang tiba-tiba wa jami' sakhatik dan aku berlindung pada engkau ya Allah dari semua kemurkaanmu itu yang kita minta kepada Allah setiap waktu itu diantara doa-doa yang terbaik yang kita doakan yang kita pohonkan kepada Allah SWT kemudian selanjutnya di halaman 74 tentang beberapa penghalang terkabulnya doa kita. Kita selalu berdoa, selalu meminta kepada Allah, selalu memohon kepada Allah, tapi terkadang doa kita tidak dikabulkan. Sudah minta berkali-kali belum dikabulkan juga. Apa sebabnya? Doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Kita lihat di sini beberapa penghalang terkabulnya doa. Di antara yang pertama, makan dan minum dari yang haram. Mengkonsumsi barang yang haram berupa makanan, minuman, pakaian dan hasil usaha yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada para rasul Allah berfirman, "Wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik, yang baik-baik yang kami berikan kepada kamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan berdebu, lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabb, Ya Rabb sedang makanannya haram minumannya haram pakaiannya dari yang haram dicukupi dari yang haram maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya Berarti tidak mungkin dikabulkan doanya kalau orang dia hasilnya dari yang haram, makan dari yang haram, berpakaian dari yang haram dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua minta cepat dikabulkannya doa tidak sabar, istijal, ini juga penghalang terkabulnya doa kita. Jadi jangan kita katakan saya sudah sering kali berdoa tapi belum dikabulkan, ya sabar. Saya sudah tua baru dikabulkan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa berapa puluh tahun baru dikabulkan oleh Allah swt. Jadi kita harus sabar, tidak boleh isti'jal, tidak boleh isti'jal. Anda umpamanya punya penyakit, punya masalah atau yang lainnya, yang antum berdoa kepada Allah belum dikabulkan sabar. Kok penyakit saya nggak sembuh-sembuh? Ya lakukan sesuai dengan syariat, mengobati sesuai dengan syariat, kemudian terus berdoa kepada Allah. Jangan lepas, terus berdoa, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan suudzon kepada Allah. Kok doa saya nggak dikabulkan? Kita mesti introspeksi pada diri kita. Kemudian juga yang ketiga melakukan maksiat. Nah banyaknya maksiat juga ini sebagai penghalang terkabulnya doa kita. Yang keempat meninggalkan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Contoh kewajiban itu seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau umpamanya kita tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, maka Allah akan turunkan azab. Kemudian kita berdoa, doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Kata Nabi, waladhi nafsi biyadihi latamurunna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." demi Allah yang mukaku, demi Allah yang diriku. Ini keliru, keliru terjemah ini. Demi Allah yang diriku di tangannya, demi Allah yang diriku di tangannya. Hendaknya kalian menyeru yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran atau kalian tidak kalau kalau kalian tidak lakukan maka pasti Allah akan menurunkan siksa kepada kalian hingga kalian berdoa kepadanya tetapi tidak dikabulkan. Jadi kalau tidak menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar, doa kita terhalang. Di antara kemungkaran yang paling mungkar di muka bumi adalah syirik. Kalau kita tidak mencegah umat dari perbuatan syirik, maka doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama kali syirik, dosa besar yang paling besar. Yang kedua bid'ah. Baru yang ketiga yang lainnya, durhaka kepada orang tua, baru dosa-dosa yang lainnya, adanya riba, judi, zina, khomer, dan yang lainnya. Liwat, homo, dan perbuatan dosa yang lain. Dan yang paling pokok itu syirik. Dosa besar yang paling besar. Kezoliman yang paling zolim. Kalau tidak kita cegah, maka Allah akan turunkan azab. Kemudian azab itu membuat dosa, eh, membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, yang kelima yaitu ter, termasuk penghalang doa, berdoa yang isinya mengandung perbuatan dosa atau memutuskan silaturahmi. Ini juga doa yang tidak boleh kita lakukan. Doa mendoakan orang supaya celaka, mendoakan orang supaya binasa, ini nggak boleh. Ini doa yang tidak boleh kita lakukan dan tidak terkabul doa itu. Atau memutuskan silaturahmi. Kemudian yang keenam tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Dia berdoa tapi hatinya lalai. Yang ketujuh lalai dan dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi yang ke enam itu tidak bersungguh-sungguh, yang ketujuh lalai, dikuasai oleh nafsu. Ini tidak terkabul doa kita. Itu diantara sebab sebab terhalangnya doa kita sehingga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berdoa dan sudah berdoa berkali-kali setiap masalah yang kita berdoa kepada Allah belum dikabulkan, kita introspeksi dari kita. Jangan sekali-kali suudzon kepada Allah. Jangan sekali-kali suudzon kepada Allah. Jadi kita harus husnuzon kepada Allah. Yang salah itu kita. Yang salah itu kita. Atau belum terkabulnya doa kita supaya hamba ini terus takarub kepada Allah, tadarruk kepada Allah, mendekat kepada Allah. Dan Allah senang apabila hambanya terus berdoa kepada Allah. Allah senang. Kemudian juga di antara hikmahnya lagi Allah akan mengumpulkan ganjaran yang besar bagi si hamba. Sebab doa ini ibadah. Setiap ibadah yang sesuai dengan sunnah mendapatkan ganjaran. Jadi kalau tidak terkabul, tetap Allah akan simpan nanti di akhirat. Tidak sia-sia. Doa kita yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak sia-sia. Tetap akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikabulkan sekarang ini, maka Allah akan memberikan ganjaran nanti di akhirat. Antum lihat di halaman 31. Halaman 31 dan 32 Nabi bersabda ma min muslimin yada'allaha bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نقتر قال الله أكثر Nabi bersabda tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang di dalamnya tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahmi melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga kemungkinan yaitu baik dikabulkan segera doanya itu atau dia akan menyimpan baginya di akhirat atau Allah akan menghindarkan darinya keburukan yang semisalnya. Maka para sahabat pun berkata, kalau begitu kita memperbanyaknya. Beliau bersabda, Allah lebih banyak memberikan pahala. Hadis ini sahih dari oleh Imam Ahmad, Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan Hakim dalam Mustadrak dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Di setiap orang yang berdoa, yang doa itu tidak ada dosa tidak ada pemutusan silaturahmi maka doa itu akan ada tiga kemungkinan kemungkinan yang pertama dikabulkan doa itu itu kemungkinan yang pertama kalau kita berdoa dikabulkan yang kedua kemungkinan yang kedua Allah simpan bagi kita di akhirat artinya kita berdoa yang doa ini sesuai dengan sunnah diberikan ganjaran disimpan oleh Allah di akhirat untuk kita atau kemungkinan yang ketiga dari doa kita itu kita dihindarkan dari keburukan yang semisalnya. Dihindarkan oleh Allah dari keburukan yang semisalnya. Jadi umpamanya kita ada penyakit, kita berdoa kepada Allah untuk disembuhkan belum disembuhkan. Kita sudah berdoa, belum disembuhkan, Allah akan menghindarkan dari kita penyakit yang lebih berbahaya dari penyakit yang ada pada kita. Dihindarkan yang semisalnya. Karena mungkin aja orang ada punya penyakit macam-macam. Ya penyakit jantung, ya penyakit ginjal, ya penyakit hati, penyakit segala macam. Tapi dengan dia berdoa kepada Allah, satu penyakit itu saja yang ada, tapi yang lain disingkirkan oleh Allah. Itu akibat atau dengan sebab perbuatan doa kita kepada Allah dengan sebab doa kita yang kita pohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dihindarkan dari kejelekan yang semisalnya karena itu para sahabat mengatakan kalau kita tidak memperbanyak doa tapi dengan kita memperbanyak Allah lebih lagi memberikan yang terbanyak kepada kita jadi bila seorang muslim sudah berdoa dan sudah berusaha memenuhi syarat-syaratnya dan berusaha menjauhkan penghalang-penghalang terkabulnya doa. Akan tetapi masih belum juga dikabulkan doanya, ia harus sabar dan ridho. Bahwa Allah mempunyai hikmah yang sangat tinggi. Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Dan seorang hamba tidak tahu tentang akibat urusannya. Terkadang seorang mengharapkan sesuatu padahal itu jelek buat dia. Dan tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat dia. Ia harus ingat bahwa doa itulah seutama-utama ibadah dan ibadah bila terpenuhi syarat-syaratnya akan diberikan ganjaran dan pahala sebagaimana ia salat, puasa, sedekah mendapatkan ganjaran demikian juga doa. Kita dianjurkan memperbanyak doa dan insya Allah akan dikabulkan doa kita. Jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum tentu apa yang kita pindahkan, kita minta segera dikabulkan itu baik buat kita belum tentu. Belum tentu. Sebab permintaan orang berbeda-beda. Ada orang minta ditambahkan rezeki, ada orang minta dinaikkan jabatan, ada orang minta diluluskan dalam satu ujian. Belum tentu juga itu baik buat dia, belum tentu. Ada orang yang minta jabatan. Dengan naik jabatannya, bukan tambah dekat dia dengan Allah SWT, tambah jauh dari Allah SWT. Dia tambah sibuk, dia tambah lupa dari kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Belum tentu baik. Terkadang dia pikir, eh ini yang terbaik buat saya, tapi belum tentu. Belum tentu baik buat dia. Banyak orang yang minta atau berdoa seperti itu, kemudian dikabulkan oleh Allah, kemudian dia tambah jauh jadi ini harus kita perhatikan. Makanya kita cari dan kita pilih doa-doa apa yang paling baik yang harus kita prioritaskan dalam kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang terakhir tentang beberapa hal yang harus perhatikan dalam berdoa dan berzikir. Ya termasuk kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam kita berdoa. pun tentang macam-macam doa dan yang lainnya, insya Allah nanti bisa baca dalam buku ini. Tapi kaidah-kaidah ini penting supaya kita tidak salah, supaya kita tidak jatuh dalam perbuatan beda supaya doa kita juga dikabulkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir dan bersyukur kepadanya. Karena Allah sajalah yang memberikan seluruh nikmat kepada makhluknya. Allah berfirman, "Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya akan ingat kepadamu dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Yang kedua Allah berjanji akan memberikan ganjaran kepada orang yang banyak berdoa dan berzikir kepadanya. Doa dan zikir termasuk ibadah yang paling utama. Rasulullah bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a tidak ada sesuatu yang paling mulia bagi Allah melainkan doa. Hadis ini Hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan juga Bukhari dan kitabnya Al Adabul Mufrad. Yang ketiga, orang yang paling banyak berdoa dan berzikir di muka bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabatnya Ridwanul Majma'in Seorang hamba dikatakan orang yang banyak berzikir apabila ia mentauhidkan Allah dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, seorang hamba tidak dikatakan orang yang banyak berzikir kepada Allah apabila ia tidak mengikuti doa dan zikir yang dianjurkan dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam sudah melaksanakan doa dan zikir yang terbaik. Rasulullah SAW telah mengajarkan doa, zikir, dan berbagai kebaikan kepada kaum muslimin. Beliau adalah uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Beliau adalah imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, Rasulullah SAW mengajarkan doa dan zikir kepada para sahabatnya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Dan ini semua doa ada di sini. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali semuanya ada di sini di buku doa ini, di buku doa nulirin ini. Jadi Rasulullah mengajarkan doa dan zikir kepada para sahabatnya dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Doa sehari-hari, pagi dan petang dan lainnya. Hal tersebut menunjukkan doa dan zikir ini mencakup seluruh amal hamba dalam setiap waktu dan keadaan seumur hidupnya. Yang keenam, kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk ittiba mengikuti Rasulullah SAW agar kita dicintai Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketujuh, agama Islam ini sudah sempurna. Sebagaimana Allah berfirman, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukkan kepadamu nikmatku dan telah kuredai Islam itu jadi agama bagimu. Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan semua syariat ini baik perkara yang kecil maupun yang besar dalam kehidupan manusia termasuk dalam masalah doa dan zikir yang kedelapan oleh sebab itu seorang muslim harus memperhatikan doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena doa dan zikir adalah ibadah Sedangkan ibadah dasarnya adalah contoh ittiba, bukan mengada-ada atau berbuat beda dan mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang kesembilan, seorang muslim harus merasa cukup dan puas dengan doa dan zikir yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswah hasanah, panutan Contoh teladan yang baik, beliau adalah orang yang paling tahu dari seluruh makhluk tentang bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mensucikan Allah, memuliakan Allah, menyanjung Allah, berdoa dan berzikir kepadanya, serta doa dan zikir apa saja yang paling baik yang dimohonkan seorang hamba kepada Allah. Yang ke sepuluh doa dan zikir Nabi yang sahih yang wajib dipilih dan dilaksanakan oleh seorang hamba yaitu doa dan zikir yang sahih makanya yang saya muat dalam buku ini doa doa dan zikir yang sahih yang baik tidak bisa dijadikan sebagai hujah yang baik tidak boleh dipakai jadi yang saya muat dalam buku doa dan zikir ini yaitu doa dan zikir yang sahih termasuk zikir pagi dan sore yang sahih adapun yang tidak sahih tidak dimuat dalam buku ini jadi doa dan zikir Nabi yang sahih yang wajib dipilih dan dilaksanakan oleh seorang hamba karena dalamnya terdapat tujuan yang mulia dan permohonan yang tinggi. Karena dalamnya terdapat tauhid yang ikhlas, ibadah yang disyariatkan, kecintaan yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Yang ke-11, doa. Tentang doa ini, kita wajib panjatkan kepada Allah. Doa ini dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama, doa ibadah yang kedua, doa masalah. Keduanya mempunyai kaitan yang sangat erat. Baik perkataan, perbuatan, dan i'tiqad. Jadi doa itu ada doa ibadah, ada doa masalah. Keduanya harus dilakukan hanya kepada Allah saja dan karena Allah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة وهذه قاعدة نافعة kata الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله kitabnya كتابنا القواعد الحسان لتفسير القرآن Beliau mengatakan setiap apa yang terdapat dalam Al-Quran dari perintah untuk berdoa dan melarang dari berdoa kepada selain Allah dan memuji orang-orang yang berdoa ini mengandung dua. Pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Dan ini kaidah yang sangat bermanfaat. Jadi doa itu ada dua, doa ibadah, doa masalah. Doa ibadah seperti kita sholat, doa ibadah. Doa masalah seperti kita memohon kepada Allah meminta, ini doa namanya doa masalah. Dan keduanya mempunyai talazum. Jadi punya keterikatan yang sangat kuat antara doa ibadah dengan doa masalah. Jadi kita berdoa itu itu doa ibadah, doa masalah. Kita sholat, puasa itu doa ibadah. Tapi kita berdoa meminta kepada Allah doa masalah. Dan dalam doa ibadah ada doa masalah. Jadi doa itu wajib kita panjatkan hanya kepada Allah. Doa baik doa ibadah maupun doa masalah kita wajib panjatkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kepada yang lainnya. Doa adalah ibadah dan seluruh ibadah harus kita lakukan hanya kepada Allah semata. Allah yang berhak diibadahi dengan segala ibadah yang dilakukan manusia dan seluruh makhluknya. Seperti doa, minta tolong di saat sulit, menyembelih binatang, bernaga dan lainnya. Karena hanya Allah yang maha kuasa. Jika ia menimpakan suatu bahaya kepada seseorang, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Allah sendiri. Dan jika Allah mengendaki kebaikan, tidak ada seorang pun yang dapat menolak karunia-Nya. Tidak ada seorang pun yang menghalangi kehendak Allah. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 107. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 107. Allah berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi." يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam surah Yunus ayat 107. Berdoa kepada selain Allah ini masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Berdoa kepada selain Allah seperti berdoa meminta suatu hajat, isti'anah, minta tolong, istighatsah, minta tolong di saat sulit kepada orang mati atau minta tolong kepada nabi atau wali atau habib atau kiai jin atau kuburan keramat atau minta rezeki atau kesembuhan penyakit dari mereka atau kepada pohon dan lainnya selain Allah adalah syirkun akbar, syirik yang paling besar. Dalam kutaib usul salafah disebutkan man sarafa syai'an min anwa'il ibadati ila ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Dalam kitab usul salafah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yang wafat tahun 1206 Hijriah, beliau mengatakan man sarafa syai'an min anwa'il ibadati ila ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka ia musyrik dan kafir. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 117 Allah berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون dan barang siapa yang menyembah ilah yang lain di samping Allah padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabbnya sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung Al-Mu'minun ayat 117 karena itu kita harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja mentauhidkan Allah dalam berdoa dan tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Orang yang berdoa dan beribadah kepada selain Allah adalah musyrik. Ia melakukan dosa besar yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, dosanya tidak akan diampuni dan amalnya akan dihapuskan oleh Allah serta diharamkan masuk surga jika ia mati sebelum bertobat dari dosa tersebut. Jadi masih banyak kaum muslimin yang datang ke kuburannya Wali Songo ya kuburan Wali Songo, kemudian minta di sana. Ini perbuatan syirkun akbar. Kuburan siapa saja, orang datang ke kuburannya Nabi, atau sahabat, atau imam, atau wali, atau habib, atau kiai, atau siapa saja yang mereka anggap keramat dan barokah mereka datang dan minta di sana, perbuatannya perbuatan syirkun akbar. Perbuatan dosa besar yang paling besar yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang ia kehendaki dan barang siapa yang berbuat syirik maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Dan kewajiban kita mengingatkan kaum muslimin yang masih melakukan demikian Antum lihat aja di mana-mana. Di beberapa kota di Indonesia termasuk di Bogor. Ya, di Bogor ini ada beberapa kuburan keramat yang orang datang berbondong-bondong untuk minta. Ini perbuatan mereka secara fitrah diingkari. Secara akal yang waras dia bisa diterima, apalagi secara syariat. Melanggar syariat, syirkun akbar. Secara akal yang waras, bagaimana orang yang mati, yang ketika dia mati dimandikan, dikafankan, diusung, dibawa ke kubur, kok diminta? Minta hajat, kesembuhan penyakit, minta supaya murah rezeki. Maka orang yang minta adalah orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Karena itu Allah menyebutkan orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada Allah adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini. Paling sesat, Allah mengatakan dalam surah al kahf ayat 5, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wahum an du'aihim ghafilun dan di muka bumi ini tidak ada yang paling sesat melainkan orang yang berdoa kepada selain Allah meminta kepada selain Allah adalah orang yang paling sesat di muka bumi ini yang mereka yang orang-orang yang diminta itu mereka lalai terhadap doa orang yang meminta kepada mereka sampai hari kiamat dan tidak bisa menjawab sampai hari kiamat kata Allah jadi orang yang berdoa kepada Allah doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah dan dia berbuat dosa besar yang paling besar. Dan ini kemungkaran yang paling mungkar yang harus diingkari. Tidak boleh orang mengatakan bahwa tempat-tempat yang demikian tempat yang mustajab tidak boleh. Atau mengatakan kuburan yang keramat atau barokah atau tempat wisata religius atau tempat wisata yang barokah atau yang lainnya dengan istilah-istilah yang bagus dan indah pada hakikatnya menyesatkan kaum muslimin dan kita tetap wajib berhati-hati ini kesyirikan bukan masalah kecil kesyirikan ini bukan masalah kecil dosa besar yang paling besar kemungkaran yang paling mungkar dan seorang yang beriman kalau masih ada seberat darah iman dalam hatinya tidak akan redho kalau ada orang di hadapan yang berbuat syirik kepada Allah. Saya ulangi, kalau ada orang yang beriman seberat zarah iman dalam hatinya, dia tidak akan redho kalau masih ada orang yang berbuat syirik di hadapannya. Apakah ini di kota Bogor atau yang lainnya? Dia tidak akan redho. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika mencapai kekuatan menguasai beberapa kota dan terakhir sebagai taklukannya kota Mekah Nabi mengatakan kepada sahabat arehni berikanlah ketenangan kepada hati saya dengan dihancurkannya tempat-tempat yang disembah itu Berikan ketenangan kepada saya. Tidak tenang Nabi. Kalau masih ada kuburan yang disembah selain Allah. Masih ada orang yang berdoa kepada selain Allah. Nabi tidak tenang. Sehingga Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya menghancurkan tempat-tempat yang orang-orang musyrik masih menyembah tempat itu. Dihancurkan. Dihancurkan. Baru Nabi tenang. Jadi seorang mukmin, seorang mukminah tidak akan tenang kalau masih ada tempat-tempat yang orang berdoa kepada selain Allah karena dosa yang lain saja Allah akan turunkan azab, apalagi dosa syirik. Bukan mustahil Allah akan turunkan azab kepada satu tempat yang di situ ada orang yang berbuat syirik kepada Allah. Yang Allah katakan Wataku fitnatan la dan alladziina zalamu minkum khasah. Hendaklah kamu takut fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang ber, yang zalim saja, tapi menimpa semuanya. Kemudian yang kedua belas, Kaidah yang ke-12, tidak boleh bagi siapa saja melakukan zikir dengan jumlah bilangan tertentu, misalnya 7 kali, 10 kali, 17 kali, 40 kali, 100 kali, 200, 500, 1000, 2000 dan yang lainnya, dan seterusnya. Atau dengan cara tertentu seperti berjamaah bersama-sama sambil menangis. Atau sengaja supaya menangis atau meratap istri atau dengan cara duduk tertentu sambil bergoyang-goyang atau menggoyangkan kepala atau menentukan pada hari dan malam tertentu atau berzikir dirinya dengan alunan suara anasyid lagu, musik dan lainnya semua itu adalah perbuatan bid'ah dan tidak boleh juga seseorang mengambil potongan-potongan ayat tertentu seperti yasin, yasin, yasin seribu kali atau ya latif, ya latif, ya latif diulang-ulang puluhan kali atau ratusan atau ribuan kali yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena kalau perkara itu baik, niscaya Rasulullah dan para sahabatnya sudah melaksanakannya. Kemudian yang ke-13, tidak boleh seorang pun dari kaum muslimin apakah ia seorang dai, seorang, seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib, ajengan, tuan guru dan lainnya, tidak boleh bagi mereka membuat doa atau zikir-zikir tertentu yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Kemudian mereka mengajarkannya kepada kaum muslimin dan menjadikan sebagai wirid yang rutin dilaksanakan setiap waktu dan meninggalkan doa atau zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perbuatan ini adalah mengadakan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Allah berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah." Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Dalam surah Asy-Syura ayat 21. Rasulullah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu huwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami yang bukan darinya, maka perbuatan itu tertolak. Dan Nabi bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Nasai. Setiap orang mengadakan sesuatu baru dalam ibadah, sesuatu yang baru dalam ibadah, seperti doa dan zikir tertentu yang tidak sunnahnya dari Nabi, maka ia telah, telah berdosa dari empat segi. Setiap orang yang mengadakan sesuatu yang baru dalam ibadah seperti doa dan zikir tertentu yang tidak ada sunnahnya dari Nabi maka ia telah berdosa dari empat segi yang pertama meninggalkan doa dan zikir yang disyariatkan jadi kalau ada orang mengadakan sesuatu yang baru dalam ibadah doa dan zikir yang dibuat-buat dan dirutinkan setiap hari, maka yang pertama dia telah berdosa dengan meninggalkan doa dan zikir yang disyariatkan. Yang kedua, menambah-nambah atas syariat Islam. Yang ketiga, menyenangkan sesuatu yang tidak disyariatkan. Yang keempat, mengelabui orang awam yang mereka menganggap bahwa hal itu boleh. Jadi orang awam menganggap bahwa itu baik atau boleh atau bagus sehingga mereka kerjakan. Dan kita harus berhati-hati Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan bidah dan syirik yang dengan itu kita berbuat dosa besar dan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat belas, siapa saja tidak boleh membuat doa dan zikir tertentu untuk waktu tertentu seperti malam hari, bulan, tahun. Contoh, doa bulan Rajab dibuat-buat, nisfu Sya'ban dibuat-buat. Ini tidak boleh. Dan tidak boleh juga berdoa dan pikir dan apa saja bentuk ibadah yang sengaja dilakukan atau dikhususkan pada suatu tempat yang tidak dijelaskan oleh syariat tentang keistimewaan tempat tersebut. Seperti kubur, masjid tertentu, gunung, kota, negeri, kubah, monumen, goa, atau tempat-tempat yang lain dikhususkan. Karena perbuatan tersebut termasuk hal-hal yang baru dalam agama dan hukumnya adalah bid'ah dolalah. Seperti menentukan ibadah di kuburan Nabi atau wali atau yang lainnya dengan keyakinan bahwa berdoa di sisi kubur tersebut itu dikabulkan. Perbuatan ini termasuk bid'ah. Kalau orang tersebut sengaja minta kepada si mayit penghuni kubur, maka perbuatan inilah syirik. Kemudian yang kelima belas, seseorang tidak boleh beribadah di sisi kubur dengan salat, berdoa, menyembelih binatang, bernazar atau membaca Al-Quran dan ibadah yang lainnya. Tidak ada satupun keterangan yang sahih dari Rasulullah dan para sahabatnya bahwa mereka melakukan ibadah di sisi kubur. Bahkan yang ada justru ancaman yang keras bagi orang yang beribadah di sisi kubur orang yang soleh. Apakah dia wali atau nabi, apalagi bukan orang yang soleh. Nabi SAW mengancam keras tentang orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Rasulullah bersabda, "La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Di muka bumi tidak ada satupun kuburan yang mengandung keramat dan barokah sehingga orang sengaja menuju ke sana untuk mencari keramat dan barokah. Mereka telah jatuh dalam perbuatan bid'ah dan syirik. Dalam Islam tidak dibenarkan sengaja mengadakan safar perjalanan dengan tujuan ibadah ke kubur-kubur tertentu seperti kuburan wali atau wali songo, kiai, habib dan lainnya dengan niat mencari keramat dan barokah dan mengadakan ibadah di sana. Hal ini tidak boleh dan tidak dibenarkan dalam Islam karena perbuatan ini adalah beda dan sarana yang menjurus kepada kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, لا tushaddu rihalu illa ila ثلاثة مساجد. Masjid هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. Tidak boleh mengadakan safar atau perjalanan dengan tujuan ibadah kecuali ketiga masjid, yaitu masjidku ini, Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Adapun adab ziarah kubur kaum muslimin dianjurkan ziarah ke pemakaman kaum muslimin dengan mengucapkan salam dan mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Itu yang ada. Ya sampai di sini dulu tentang eh, kajian kita membahas tentang doa dan zikir. Ini kaidah-kaidah yang penting dalam kita berdoa dan berzikir. Adapun tentang adab waktu antum bisa baca, kemudian contoh-contoh doa yang contohkan Rasulullah dalam hadisnya bisa antum baca dalam buku ini dan antum berusaha untuk mengamalkannya untuk antum, untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang tua. Usahakan untuk selalu membaca doa dan pikir ini yang mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dan doa ini Nabi mengatakan bahwa doa ini bermanfaat dari apa-apa yang belum datang dan yang akan datang fa'alaikum ibadallahi berdoa Dalam kalian wahai hamba Allah selalu berdoa Nabi mengatakan ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi berdoa doa bermanfaat dari apa-apa yang sudah menimpa dan dari apa-apa yang belum menimpa maka dalam kalian wahai hamba-hamba Allah berdoa dan Nabi juga bersabda doa dua wal ibadah doa ini ibadah dan Allah berfirman wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin Allah berfirman berdoalah kalian kepadaku niscaya aku kabulkan doa kalian Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang banyak berdoa dan banyak berzikir kepada Allah demikian ikhwatal Islam rahimakumullah para pendengar radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah